Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-34 dari kitab Al-Arba'in an nawiyah setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-33 yang kemarin sudah kita baca mudah untuk dihafal tidak terlalu panjang tapi isi dan kandungannya sangat besar yaitu mengenai patokan atau ukuran atau barometer dalam masalah tuduh dan menuduh yaitu hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tafadhal نعم بارك الله فيكم تفضل Israel. Naam. Ayo, tafadhal. fa نعم بارك الله فيكم تفضلوا تفضل يا أخي تفضل آه. آه. Na'am barakallahu fikum. Siap? Fadhal. Wabakdu Ayawan ambarakallahu fikum Ahsantum barakallahu fikum Hafizakumullah Kita lanjutkan Bacaan yang berikutnya itu hadis yang ke-34 Hadis ini Hampir antum semuanya sudah menghafalnya Atau sering mendengarnya Walaupun belum menghafal Tapi sangat-sangat mudah untuk dihafal Yaitu hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri Seputar tingkatan-tingkatan di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tapi yang di sini yang diinginkan adalah mengingkari kemungkaran. Kita lihat al-haditsur rabi'u wa salasun. Hadis yang ke 34. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-haditsur rabi'u wa salasun, hadis yang ke-34. An Abi Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri siapa namanya? Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Rawahu Muslimun. Hadis ini sangat mudah sekali. Besok upayakan semuanya menghafal. Antum juga menghafal, antum juga menghafal, antum juga menghafal. Pendek sekali, mudah sekali. Pendek, mudah. Antum juga, na'am, antum juga. Siap insyaallah? Ayo. Na'am barakallahu fikum. Mudah sekali ini. Yaitu hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya." Ini pertama ya, tingkatan yang pertama. Perhatikan baik-baik. Fa in lam yastati' jika dia tidak mampu fa bilisanih, maka hendaknya dia mengubah dengan lisannya. Fa in lam yastati' jika dia tidak mampu fa biqalbih, maka hendaknya dia mengubah dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman. Yang demikian itu merupakan apa? selemah-lemahnya keimanan, yaitu mengubah mengingkari kemungkaran dengan hati. Bukan berarti enggak mengingkari, tetap mengingkari hanya saja dia dengan hati. Paham ya? Nah, terkadang kita kan seperti itu. Kita berada di kampung, berada di masyarakat awam yang mereka terkadang berjudi, mabuk-mabukan sebagian mereka, tapi kan kita nggak mampu mengingkari dengan lisan terkadang, nggak mampu juga dengan tangan, tapi hati kita mengingkari, sangat benci, sangat tidak suka dengan perbuatan mereka. Kan seperti itu. Tapi kalau sudah tidak mengingkari sama sekali dengan hatinya, berarti benih-benih keimanan sudah tersabut waliyadzubillah. Itu kalau nggak mengingkari sama sekali. Allahul musta'an. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ini yang antum hafal besok sangat mudah sekali para fikum mengenai barometer ukuran di dalam masalah apa? Mengingkari suatu kemungkaran. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan, dakwah atau semisalnya. Enggak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Hatinya mengingkari, benci, enggak suka dengan kemaksiatan atau kemungkaran yang ada. Itu sudah bagus sudah. Nah, kalau enggak mampu dengan apa? Tangan atau dengan lisan. Siapa yang berhak mengingkari dengan tangan ini? Tentunya orang-orang yang punya kemampuan dari para pemimpin, pemerintah, aparat negara, polisi, tentara, mereka punya senjata, ya enggak? Seharusnya mereka itulah yang mengingkari dengan tangan ini karena mampu punya bisa dikatakan fasilitasnya memadai. Nah, fasilitasnya lengkap. Nah, tapi kita katakan qadarullah masyaallah. Nah, kebanyakan mereka sudah terdoktrin bermudah-mudahan menerima suapan sehingga lemah di dalam masalah mengingkari kemungkaran wal iyad Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar min usulil Islam. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar ini merupakan landasan pokok agama Islam, pondasi pokok agama Islam. Fa huwa janibun 'azimun. Yang mana ingkar munkar tersebut dan perintahkan perkara yang ma'ruf merupakan sisi yang sangat agung min jawanibil Islam daripada sisi-sisi Islam yang ada. Jadi sisi yang paling agung, bagian yang paling mulia dan agung adalah mengingkari kemungkaran dan memerintahkan perkara yang ma'ruf. Karena kalau hatinya sudah mati, wal billah apa? Sebagaimana diungkap oleh para ulama berdasarkan istinbat dengan dalil-dalil yang sahih, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkara. Enggak mengetahui yang ma'ruf, ha? tidak mengingkari perkara yang mungkar. Wal iyadu billah. Naam. Ikhwan fil din azza wa jazakumullah, apa itu mungkar? Atau sebelumnya kata beliau, li'annahu islahun lil mustama'. Karena memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar itu adalah merupakan perbaikan terhadap apa? masyarakat. Jadi kalau masyarakat enggak ada yang melaksanakan perbuatan yang mulia ini enggak ada yang merintahkan perkara ma'ruf dan tidak ada yang melarang dari perkara yang mungkar. niscaya apa? rusak keadaannya. Tapi selama masih ada yang merintahkan pada perkara yang ma'ruf, masih ada yang melarang dari perkara yang mungkar dari perkara munkar barakallahu fikum niscaya akan apa? memperbaiki keadaan masyarakat tersebut. Wal mungkaru kita lihat apa itu mungkar? Kata beliau, wal mungkaru dan mungkar itu adalah manahallahu anhu wa rasuluhu minal aqwal wal a'mal wa tasarrufat. Kemungkaran itu adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya melarangnya. Jadi kemungkaran. Jadi kemungkaran adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya nah barakallahu fikum melarangnya. Perhatikan baik-baik ya. Kitabnya itu disimak nanti biar tahu apa makna mungkar. Wal munkaru ma nahallahu anhu wa rasuluhu min al-aqwal wal af'al wa tasarrufat. Kemungkaran itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya berupa ucapan dan perbuatan dan juga tasarrufat gerak-gerik atau gerakan-gerakan yang ada. Nah, sumiya munkaran. kenapa dinamakan mungkar? Li'annahu tunkiruhu al-fitaru wal 'uqul as-salimah. Dikarenakan fitrah yang masih selamat dan akal yang masih selamat mengingkarinya. Paham ya? Mengingkarinya. Contohnya, minuman keras, berjudi, berzina, pelacuran misalkan. Secara fitrah yang masih suci, akal yang masih selamat itu mengingkari, itu mungkar. Itu perkara yang haram, mengingkari. Itu menunjukkan bahwasanya perkara mungkar adalah sesuatu yang diingkari oleh apa? oleh manusia dengan akal-akal yang masih selamat dan juga dengan fitrah yang masih mulia. Wa ammal ma'ruf, adapun ma'ruf fahuwa ma amara Allah bihi wa rasuluhu summiya ma'rufan. Masyaallah. Adapun ma'ruf yang diterjemahkan bebas dengan terjemahan perkara yang baik itu apa? Ma amara Allah bihi wa rasuluhu. Yaitu segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan dinamakan al-ma'ruf. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum. Li'annahu ta'riful 'uqul wal fitarus salimah. Dikarenakan akal-akal dan fitrah yang masih selamat, yang masih selamat belum terkotori dengan kotoran syubhat atau yang semisalnya, itu mengenalnya, mengenal bahwasanya itu adalah perkara yang ma'ruf. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan barakallahu fiikum bersedekah, berinfak. Itu fitrah yang masih selamat akan mengatakan itu baik. Ya enggak? Nah, seperti itu. Wa hadza janibun 'azimun fil Islam. Ini adalah sisi yang agung dalam agama Islam. Qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya Nah barakallahu fikum ada umat yang menjadi di antara kalian, umat di antara kalian hendaknya ada yang menjadi yad'una lil khair, yaitu mereka menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf dan memerintahkan perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar dan melarang dari perkara yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah telah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Ini termasuk ciri-ciri bagusnya atau baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan rekomendasi kuntum khaira ummat, Kalian adalah sebaik-baik umat. Bagaimana ciri-cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Eh, dikeluarkan berdakwah di hadapan manusia, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriteria ciri-ciri umat yang terbaik. Al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar wal imanu billah. Tiga kriteria, tiga sifat yang mulia. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jalla. Oleh karena itu kalau kita saksikan orang yang sudah tidak pernah lagi memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar dan orang tersebut tidak beriman lagi maka keluar daripada nah barakallahu fikum sifat yang terbaik dari umat tersebut keluar dia nah barakallahu fikum Allahul musta'an famayyazallahu bihadil ummah famayyazallahu hadil ummata bi annaha ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar maka Allah Subhanahu wa taala membedakan umat ini bahwasanya umat ini adalah umat yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Bi khilafi ahli kitab berbeda dengan ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Abdul Ghafur. Al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara ahli kitab. Nah, kenapa kau berbeda dengan mereka? Karena mereka kita lihat Bagaimana orang-orang Yahud, bagaimana orang-orang Nasara Alkitab? Fa inna Allah aujaba 'alaihim al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar lakinnahum lam yaqumu bihi. Allahul musta'an. Dikarenakan orang-orang ahlu kitab, Allah taala sudah mewajibkan kepada mereka untuk memerintahkan perkara ma'ruf dan melarang daripada munkar, akan tetapi mereka justru tidak melaksanakannya, tidak mau menegakkannya Gak mau melaksanakan itulah ciri-ciri mereka. Nah, oleh karena itu mereka diapakan? Dilaknat. Dapat laknat mereka. Nah, barakallahu fiikum sebagaimana firman Allah taala, kita lihat setelahnya, ridzalika la'anahumullah. Oleh karena itu, mereka-mereka ahli kitab Allah taala melaknatnya. Bayangkan tuh, laknat kalau sudah muncul dari Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.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 Eh, nah, barakallahu fikum. Artinya, Sungguh telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Nah, barakallahu fikum melalui lisannya Daud alaihissalam dan Isa bin Maryam, Yahud dan Nasara. Al-Yahud dan Nasara. Sebabnya apa? Dzalika bima asaw. Yang demikian itu sebabnya karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun. Dan mereka itu orang-orang yang melampaui batas, terutama orang Yahud. Kerjaan mereka membunuh para nabi. Eh, para nabi dibunuh oleh mereka. Allahumma musta'an. Kanu ini, lihat ini. Kanu la yatanahawna 'an ta'alu. Dahulu mereka-mereka Bani Israel mereka tidak melarang dari kemungkaran yang mereka kerjakan. Justru kemungkaran mereka kerjakan tidak saling melarang. Nah, Allah musta'an. Inilah ciri-ciri apa? Ahlul kitab wal billah. Naam. Karena sudah kita latih kan, ahlul kitab itu bagaimana? kriteria kriteria mereka, ciri-ciri mereka di antaranya apa? Membikin talbis, pandai memutar balikkan apa? Fakta, menyembunyikan al-haq sampai-sampai Allah Taala peringatkan ya ahlul kita, lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumun al-haq wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlul kita, lima talbisun al-haqqa bil batil. Kenapa kalian menyamarkan mentalbis al-haq dengan kebatilan? Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun dan kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahui. Bayangkan. Nah, mereka seperti itu keadaannya, memutarbalikkan fakta, kemudian menyembunyikan al-haq. Allah musta'an. Yang hak ditampakkan di hadapan manusia seakan-akan batil. Yang batil ditampakkan seakan-akan al-haq. Wal a'yadu Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Fala'anahumullah bisababi dzalik. Maka Allah Taala melaknat mereka dengan sebab perbuatan tadi itu. Tidak saling mengingkari kemungkaran. Tidak saling mengingkari kemungkaran. Allah musta'an. Naam. Yakni taradahum wa ab'adahum min rahmatih. Ini termasuk maknanya. Maksudnya adalah apa? Allah Taala mengusir mereka dan menjauhkan mereka dari rahmatnya. Allah Taala mengusir mereka dan menjauhkan mereka dari rahmatnya. At-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Itu definisinya. Jadi definisi al-la'natu minallah hiya at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi apa? Laknat. Nah, barakallahu fikum. Sudah kita lewati berkali-kali ya. Kalau laknat sesama manusia, si fulan melaknat fulan, fulanah melaknat fulanah, itu hanya sekedar asab wa syatm. Sekedar cacian dan makian saja. Tapi kalau laknat dari Allah Subhanahu wa taala at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Naam, kita lihat lagi. Wa asna 'ala alladziina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar minhum. Ternyata enggak semua ahli kitab. Ada juga ahli kitab yang masih kokoh mereka. Kita lihat dan Allah taala menyanjung, memuji orang-orang di antara mereka yang masih memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Faqala jalla wa ala, maka Allah Taala berfirman, "Laisu sawaa'a," enggak sama mereka itu. Maksudnya bagaimana? Enggak sama min ahli kitab dari kalangan ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Enggak sama ahli kitab yang satunya yang mereka bermaksiat, yang mereka melampaui batas, yang mereka tidak saling melarang dari kemungkaran, tidak saling mengingatkan, berbeda dengan apa? Ahlul kitab yang apa? Yang mereka adalah ummah qaimah. yang mereka adalah umat yang masih menegakkan menegakkan apa? Al-haq, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam dalam keadaan mereka sujud. Yu'minuna billah ini ciri-cirinya yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memerintahkan perkara yang ma'ruf serta melarang dari perkara yang mungkar ternyata di antara ahli kitab ada juga yang seperti itu na'am barakallahu fikum itulah yang masih selamat ikhwani fid din azza wa jalla. kita lihat berikutnya Kata beliau, "Laisa kullu ahli kitab tarakul amra bil ma'ruf wa nahyal munkar." Enggak semuanya. Enggak setiap ahli kitab itu meninggalkan perkara memerintahkan perkara ma'ruf dan melarang dari perkara munkar, enggak semuanya. Walakin minhum man qama bidzalik. Akan tetapi di antara mereka ada yang menegakkan dengan apa? Dua perkara tadi itu. Menegakkan apa? Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Wallahu la yadzlimu ahada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah mendolimi seorang pun. Ikhwani fid din, azza wa jalla. Wa awjaba Allah ala hadhihi ummah an ta'mura bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dan Allah taala telah mewajibkan atas umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan perkara ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar dan melarang dari perkara yang munkar. Li'anna dzalika islahun mustama'. Dikarenakan dua perkara tersebut adalah apa? Bentuk perbaikan terhadap masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu enggak ada seperti ini, enggak bagus. Paham ya? Akan terjadi kemungkaran di dalamnya. Terjadi kemaksiatan. Nah, ingat-ingat tapi ya caranya pertama dengan tangan. Enggak mampu dengan lisan. Enggak mampu dengan hati. Jangan langsung apa? Bertindak anarkis, grebek. Paham ya? serbu sana, serbu sini. Nah, hindarinya seperti itu ya. Naam barakallahu fikum Naam. Yang jelas apa? Semuanya kita harus memperhatikan. Kita ini rakyat sipil, bukan pemimpin, bukan pemerintah. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu kita ngikutin prosedur-prosedur yang tidak berseberangan dengan apa? syariat. Kan gitu. Naam barakallahu fikum. Jangan langsung apa? main pukul sana, pukul sini, hancurkan, robohkan, bakar. Paham ya? Enggak seperti itu ya. Tapi melihat apa? si Sikontat, situasi, kondisi dan tempatnya. Mampu dengan tangan, dengan tangan. Enggak mampu dengan lisan, enggak mampu dengan hati. Itulah tingkatan-tingkatan di dalam apa? Mengingkari suatu kemungkaran. Jangan bertindak anarkis, jangan bertindak kriminalitas kejahatan. Karena seperti itu justru apa? Tidak melahirkan kebaikan, namun justru mencoreng nama baik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Fal ma'asi wal mukhalafatu sababun lil halaki wad damar. Kemaksiatan-kemaksiatan dan penyelisihan-penyelisihan merupakan sebab kebinasaan dan kehancuran. Bayangkan tuh. Sebab kebinasaan dan kehancuran adalah kemaksiatan dan juga penyelisihan-penyelisihan yang ada. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin Munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan sebabnya karena ulah tangan manusia itu sendiri. Kan gitu. Dan Allah Taala tidak akan pernah mengubah nikmat yang sudah diberikan kecuali sebabnya apa? Umat itu sendiri yang mengubahnya dengan kemaksiatan, dengan perkara yang mungkar yang mereka lakukan atau yang semisalnya. Oleh karena itu Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu Allah Taala tidak akan pernah tidak akan pernah mengubah kenikmatan yang sudah diberikan kepada kaum Melainkan apa sebabnya? Mereka sendiri yang mengubah kenikmatan tersebut. Mengubah dengan apa? Dengan kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, "Wa ilaju dzalika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Obatnya untuk mengobati kehancuran dan juga kebinasaan dengan cara apa? Nah, barakallahu fikum dengan cara memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Dengarkan baik-baik ya. Naam. wa huwa nasihatun lil ma'muri wal manhi. Sebenarnya perintah tersebut adalah apa? Nasihat. Nasihat bagi orang yang diperintahkan dan nasihat bagi orang yang dilarang. Oleh karena itu jangan sampai kita memiliki apa? Memiliki dada yang sempit. Jadi kalau dinasihati harus kalau selama munajat itu banyak bagus sami'na wa ta'ala. Jadi lapangkan dada-dada kita para fikum. Nah, itu. Kita lihat ini. Itu ada nasihat bagi orang yang diperintahkan dan orang yang dilarang. Nah, nasihat biar berpikir. Walaysa min babi tadakhul fi umurin nas. Bukan termasuk bentuk ikut campur urusan manusia. Paham ya? Kita enggak ikut campur. cuma kita ingin apa? Menyelamatkan. Sebagaimana diri kita ingin selamat, cinta kalau selamat, sayangilah saudaramu agar saudaramu juga selamat. Nah seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia pengen dirinya selamat, dia ingin dirinya itu selamat dari api neraka, cintailah saudaranya. Cintailah saudaramu agar juga selamat dari ancaman siksaan api neraka tersebut. Kita lihat di sini. Karena yaqulu ahlun nifaq sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang yang memiliki benih kemunafikan. Ini ikut campur aja ini. Orang-orang yang ikut campur katanya. Diperintahkan pada perkara ma'ruf, dilarang dari perkara yang mungkar, katanya ikut campur urusan manusia katanya. Ini ucapan siapa? Ahlun nifaq. Ucapan orang-orang yang memiliki benih kemunafikan wal billah. Yaqulun seraya mereka berkata al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wasayatun al akharin. Nah. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar itu wasayah. Ya. Sekedar wasiat atau nasihat kepada yang lainnya. Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enam kata mereka itu ini perkara yang tidak terpenting lah, meremehkan mereka. Nah, Wa tadakhulun fi umurin nas dan bentuk tadakhul, ikut campur urusan manusia. Ini kata mereka ya. Allah musta'an. Fayuqalu lahum kita katakan kepada mereka laisa hadzal min babil wasaya. Wasaya ini bukan wasiat ya. Nah, maksudnya ini ini sebentar nah kata mereka itu membuat lari orang lah gitu. Paham ya? Nah barakallahu fi wal wasaya yang jamak wasiat itu nah barakallahu fikum tidak pakai tambah buta ya. Nah, jadi ini maksudnya apa maksudnya? Maksudnya orang-orang tersebut mengatakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu sekedar apa malah justru membuat orang itu lari gitu istilahnya. Paham ya? Bentuk na barakallahu fikum na membuat orang enggak senang. ikut campur kepada terhadap urusan manusia katanya. Kita katakan kepada mereka, laisa hadza min babil wasaya awit tadakhul. Ini bukan bentuk apa? Bukan bentuk membuat orang itu marah atau benci, bukan pula ikut campur. Wa inna ma huwa min babil islah wan nasihan. Kata beliau akan tetapi ini ada dalam bab al-islah memperbaiki wan nasihat dan juga nasihat. Karena apa? Karena termasuk kebaikan seorang muslim kepada muslim yang lainnya apa di antaranya? An-nasihat Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendaknya dia apa? melakukannya. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Menolong itu tidak harus dengan harta. Tidak harus dengan pakaian. Tidak harus dengan makanan. Tapi menolong di antaranya apa? Menyelamatkan manusia tersebut dari kegelapan, kesesatan, kebitahan, kesyirikan, hizbiyah. Eh, diselamatkan agar menuju kepada cahaya. An-nur, cahaya Al-Quran Sunnah. Itu termasuk bentuk penyelamatan juga. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat sini. Apa kata beliau di sini? Wa innama huwa min babil islah wan nasihah fa qawluka ta'mur akhaka bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar hadha min mahabbatih. Bayangkan keadaanmu memerintahkan saudaramu kepada perkara yang ma'ruf dan melarang saudaramu dari perkara yang munkar ini adalah bentuk cinta, bentuk kecintaanmu kepada saudaramu tersebut. Jadi jangan sampai apa? merasa dengan perasaan yang lain wal isfaq alaih dan bentuk sayangnya kepada kepadanya. Apa maksudnya ya? Jadi nasihat yang disampaikan itu tujuannya adalah kebaikan karena sayang, cinta kepada saudaranya, bukan karena benci. Jadi jangan sampai terpetik di benak-benak kita ketika mendengar nasihat, wah ini si fulan benci ini. Ustaz ini kelihatannya enggak suka sama ana. Ana dinasihati terus. Dikit-dikit nasihat. Nah, contohnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu yang namanya nasihat itu kalau selama nasihatnya benar, itu adalah menunjukkan bahwasanya pedulinya seseorang kepada orang lain. Paham ya? Kalau nggak peduli nggak ada nasihat. Biarkan rusak-rusak. Masuk jurang biarkan aja masuk jurang sekalian. Kalau kita tidak ingin masuk jurang, kita gendolin. Bahasa dasarnya apa? Kita tarik. Kita tegah. Jangan. Jangan masuk jurang. Banyak jurang. Di bawah itu banyak durinya, banyak pecahan-pecahan kaca. Jangan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seseorang ketika ingin terjerumus dalam hizbiyah, kesyirikan atau kebitahan, kita tarik, jangan. Hati-hati, berbahaya. Ayo, ikut kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan al-haq, sahaya, Al-Qur'an sunnah. Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti marah, bukan berarti benci, senang, cinta kepada saudaranya. Jangan sampai saudaranya menjadi orang yang tidak baik. Kan seperti itu. Nah, jadi ketika ada nasihat langsung aja kita bawa kepada positif. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Amma idza taraktahu faqad ashasna faqad ghashastahu wa lam tansahlah. Ini bayangkan ini. Kalau seseorang itu meninggalkan saudaranya, biarkan saja dia, biarkan sesat, biarkan dia bersama orang hizbin misalkan. Biarkan dia bersama orang-orang lebih dakwah Ini berarti kamu menipu dia dan kamu tidak menasihatinya. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau ada nasihat, jangan bayangannya, wah anak ini orang gimana ya Pak? Setiap hari nasihat terus ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiikumullah musta'an. Naam. Cuman yang namanya nasihat itu barakallahu fiikum memang nah terkadang beberapa saat, gak harus setiap hari, beberapa saat, beberapa saat nasihat. Ini nasihat yang bagaimana? Nasihat yang baik. Kalau nasihat yang tidak baik tentunya apa? bisa dikatakan bukan nasihat lagi, kan gitu. Nah, barakallahu fiikum. Ini bagus sekali nasihat ini ya. Kalam beliau bagus sekali. Wa tanya'ta haqqahu 'alaik. Dan kalau kamu biarkan, kamu biarkan saudaramu dalam keadaan di atas kemungkaran, berarti kamu telah menyia-nyiakan haknya. Ha? Hak apa? Hak atasmu. Kita punya hak sesama muslim, ya enggak? Wa idza stansahaka fansahhu kalau saudaramu datang minta nasihat, nasihatilah semampunya. Sesuai dengan apa? Kemampuan yang Allah berikan kepada masing-masing hamba. Seperti itu. Nah, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu benar-benar nasihat. Sampai-sampai didatangkan apa? Khobar bentuknya makrifah itu. Iya enggak? Ad-dinu mutada. An-nasihatu khobar. Khobar itu seringnya kan nakirah. Di sini didatangkan dengan nafat ma'rifah yufidul hasr Memberikan faedah pembatasan wa taksis dan pengkhususan. Maksudnya bagaimana? Agama itu benar-benar nasihat gitu loh. Ya atau tidak? Naam, salat diperintahkan nasihat. Perintah untuk salat nasihat, perintah untuk puasa nasihat, perintah untuk berinfak, bersedekah, nasihat semuanya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi, jangan sampai kita merasa apa? Nasihat itu ada sesuatu nam pukulan atau sesuatu yang tidak bagus. Bahkan nasihat adalah perkara yang mulia. Kita semuanya butuh apa? Butuh nasihat. Kita semuanya butuh nasihat. Jangan sampai terpetik di benak antum. Wah, eh, jangan-jangan eh, eh, para masyayikh, para ustaz itu sudah tidak butuh nasihat lagi. Tidak. Semuanya masih butuh nasihat. Saling melengkapi, saling meluruskan, paham ya? Memberikan masukan, kritikan, saran yang membangun. Paham ya? Itu penting sekali para fikum karena manusia apa? Tidak maksum dari kesalahan. Kesalahan itu banyak. Kalau kita cari-cari pasti ada aja kesalahannya. Paham ya? Tapi hendaknya kita merasa melihat, ha? melihat gajah yang ada di depan mata kita. Paham ya? Semut yang jauh sana nampak, gajah yang depannya sendiri enggak nampak. Berarti rabun kan? Allah musta'an. Maksudnya bagaimana? Kesalahan kita itu banyak, kekurangannya itu banyak. Jangan cuma sekedar mengoreksi kesalahan orang lain terus. Paham ya? Oleh karena itu, siap menerima kritikan, saran, dan juga apa nasihat yang membangun. Harus siap itu ya. Na'am barakallahu fikum. Enggak perlu sungkan, enggak perlu segan wah segan nasihat ustaz. Enggak apa apa segan ya nasihat syekh misalkan tidak. Selama itu al-haq sampaikan dengan adab dan juga sopan santun. Insyaallah biidznillah kalau orang itu paham mengenai ilmu yang dikenal dengan tawadhu, merendahkan diri, menerima kebenaran, eh, dan tidak menolak dan kebenaran dia akan paham dari siapapun datang kebenaran dia akan menerimanya. Akan apa? Akan menerimanya. Nah, itu penting sekali. Kita lihat di sini kata beliau. Fahada min taawun al birri wat taqwa. Ini merupakan bentuk ta'awun tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, kita lihat di sini. Wa min at-tanasuh dan juga termasuk bentuk saling nasihat menasihati saling menasehat menasehati na'am wa min mahabbatil khairil nas dan juga bentuk cintanya kebaikan kepada manusia antum cinta atau tidak dengan adanya kebaikan pada saudara kita saudara kalian cinta senang itu menunjukkan bahwasanya apa bahwasanya ada yang namanya perhatian kita lihat di sini Nah, walaysa huwa min babit tadakhul fi umuril akharin. Ini bukan termasuk bentuk tadakhul ikut campur Ha? Ikut campur pada urusan orang-orang lain, awil wasayatnya ala akharin atau ah, membuat naring, membuat benci, membuat tidak senang orang lain, bukan. Wallahu wasafal muslimina fit tawasi bil haq. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati kaum muslimin agar apa? Dengan saling wasiat mewasiati terhadap kebenaran. Maksudnya apa? Saling nasihat menasihati Nah, barakallahu fikum dengan al-haq dan kebenaran. Fa huwa wasiyatun wa laysa wasayatun. Gitu. Nah, maka itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wasiat dari Rasulnya bukan bentuk nah barakallahu fikum celaan atau cacian atau makian atau sesuatu yang bikin orang itu lari. Qala ta'ala Allah Ta'ala firman, "Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Artinya apa? Dan salinglah kalian nasihat menasihati dengan al-haq dan salinglah kalian nasihat menasihati dengan kesabaran. Na'am barakallahu fikum. Fa hadza janibun 'azimun la budda minhu. Ini adalah sisi yang sangat agung yang harus mau tidak mau diterapkan. Apa itu tadi? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu jangan sampai terlepas. Oleh karena itu dalam ilmu hadis Antum dengar ya, sering antum dengar ilmu apa? Jarh wa ta'dil. Masuk dalam bab ini. Ilmu ajarah wa ta'dil. Menjarah, mengkritik, mentakdil memberikan rekomendasi. Jangan seperti orang-orang hizbiyun, ahlu tamyi' yang mereka lembek manhajnya, yang mereka kalau dengar lafaz jarh wa ta'dil pura-pura alergi. Afan nama mau ke kamar mandi dulu. Eh, pura-pura eh, alergi, garuk-garuk telinga wah. Afan ini, ini bicarakan eh, mencarakan orang lain sudah. Paham ya? Enggak seperti itu. Paham ya? Tapi bagaimana? Ketika mendengar lafaz al-jar wa ta'dil lihat dulu. Paham ya? Dilihat dulu. Karena zaman zaman terdahulu para ulama, para salaf terdahulu pun ma'ruf dikenal dengan ilmu jar wa ta'dil. Coba kalau enggak ada ilmu jar wa ta'dil, enggak nampak hadis mana yang dhaif, mana yang sahih. Dengan adanya ilmu jar wa ta'dil, nampak si fulan ini perawinya thiqah, perawinya ini dhaif, si fulan perawi ini kadzdzab, si fulan ini dajjal, bahkan dajjal muncul di situ. Paham ya? Eh, gelar dajjal itu ya. Jangan wah ini ekstrim nih imamnya. Kita katakan yang ekstrim itu yang gagal paham. Paham ya? Yang ekstrim yang gagal paham. Dajjal maknanya kadzab. Dari kata ad-dajjal al-kadzib. Paham ya? Sehingga kalau antum jumpai di kitab-kitab al-jarh wa ta'dil mengenai tajrih para perawi yang ada kemudian dijuluki si fulan dajjal, bukan dajjal yang akan muncul nanti di akhir zaman, bukan. Dajjal maknanya kadzdzab. Biasanya orang-orang yang gagal paham itu, wah ini murid-muridnya Syekh Al-Hajuri ini, wah keras-keras. Lah kenapa? Anak kemarin ikut mendengar sekali aja langsung pusing kepala. Lah kenapa? Masa dia nyebutkan simpulan dajjal? Dajjal kan kafir. Kita katakan gagal paham. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau gagal paham ya seperti itu keadaannya. Eh? dicek terlebih dahulu, diteliti apa maksudnya para ulama terdahulu ketika menggunakan lafaz dajjal. Dajjal itu kadzab dari kata ad-dajjal al-kadzib. Paham maksudnya ya? Jangan sampai salah paham. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat lagi dikit lagi. Barakallahu fiikum. Kesimpulannya atau kita cukupkan sampai di sini dulu. Kesimpulannya, hadis yang kita baca ini adalah hadis yang sangat mulia yaitu hadis seputar apa? Tingkatan-tingkatan di dalam melarang dari suatu kemungkaran. Nah, yang paling tinggi tingkatannya adalah mengingkari dengan apa? Abdul Ghafur. Dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan apa? Ah, Umar. Dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan apa? Dengan hati. Tingkatan yang paling rendah adalah dengan hati ini. Wadzalika at'aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya keimanan. نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين